Mudah-mudahan Allah senantiasa tambahkan karunia-karunia yang lainnya. Allah jauhkan kita dari bala dan juga Allah berkahi hidup kita serta keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Bahasan kita pada malam hari ini adalah urutan hadis yang ke sembilan ya yang ke delapan ke sembilan ya hmm. uh, oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di diberi judul dengan kata beliau al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi beriman kepada qadar atau biasa bahasa kita membahasakannya dengan takdir khairihi yang baik wasyarrihi maupun yang buruk Nah rekan-rekan di, e, dimanapun Anda berada, dibawakan oleh beliau satu hadis saja, sebagaimana biasanya. Kata beliau, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kullu syai'in biqadarin, Hatta al-azi wal-kaisi. Kata beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu syai'in, segala sesuatu, atau setiap sesuatu, biqadarin ada dan terjadi biqadarin dengan takdir dengan ketentuan dengan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala hatta sampai-sampai al-ajiz. Al-ajiz artinya adalah ad-dha'fu. Artinya adalah tidak mampu. Wal kaisi. Al-kais kebalikan daripada al-ajiz. Artinya adalah tentu dia mampu, dia mahir, dan dia giat. <clears throat> Rekan-rekan dimanapun Anda berada, hadis ini cukup pendek. Bagi kita yang ingin mengingat hadis ini, menghafal hadis ini, maka cukup mudah. Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kaisi. Segala sesuatu terjadi dengan takdir, bahkan lemah dan kuat. Nah, oleh karena itu kita pahami hadis ini dan sudah barang tentu hadis yang dibawakan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh alimah Muslim di dalam kitab sahih beliau tepatnya adalah dalam kitab Al-Qadar bab kulli syai'in biqadar. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan demikian hadis ini tidak perlu diragukan lagi kesahihannya, tinggal kita pahami apa makna dan kandungannya Terlebih lagi adalah kita hendaknya bisa menyarikan dan bisa mengambil hikmah bahkan petunjuk untuk bagaimana kita hidup sesuai dengan pedoman Rasul terutama yang terdapat dalam hadis ini. Saya akan datang dimanapun Anda berada. Saya akan ulangi tentang makna daripada Al-Ajiz dan Al-Kais dalam artian yang lebih luas atau bermakna syarah. Karena kalau tadi adalah sekedar terjemah. Kata para ulama yang dimaksud dengan al-ajiz itu mempunyai makna tidak satu. Satu, bisa bermakna adamul kudroh. Artinya tidak mampu. Atau diartikan juga tarku ma yajibu fi'luhu. Meninggalkan apa yang wajib dikerjakan. Kemudian yang ketiga, wat taswifu bihi wa ta'khiruhu. Mengatakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu ditunda. Ah, nanti saja, besok saja, lusa saja. Atau mengakhirkan amalan itu dari waktu yang semestinya. Atau bahkan diartikan juga dengan adamul iradah Artinya adalah tidak punya kemauan. Dan bahkan ada juga yang mengartikan wahwa al-kasal. Artinya adalah malas. Oleh karena itu, semua yang kita harus pahami ada bentuk negatif dan ada bentuk positif. Makna lemah itu adalah kalau kita kaitkan dengan takdir, maka dia harus diterima karena itu ketentuan Allah. Tetapi bahasan di sini adalah bahwa setiap kita hendaknya mengetahui bahwa kelemahan itu adalah bagian dari kehendak Allah yang Allah ciptakan pada makhluknya. Tetapi ada al-ajzu yang bermakna negatif. Di mana dia tadi disebutkan tidak punya kemauan, tidak punya kesungguhan, malas, menunda-nunda suatu pekerjaan, atau tidak melakukan sesuatu yang mesti dia lakukan. Kalau kita kontekkan dengan berbagai kehidupan, maka sesungguhnya Islam tidak suka dengan semua ini karena semua ini adalah termasuk dicela. Sebagaimana kita tahu bahwa mengakhir-akhirkan suatu amalan atau bermalas-malasan dalam mengamalkan suatu pekerjaan atau menunda-nunda suatu pekerjaan adalah melenyapkan peluang waktu umur yang dia miliki untuk sesuatu yang tidak bermanfaat karena dia tidak bergegas untuk memanfaatkan umurnya <clears throat> karena dia tidak memanfaatkan bagaimana dia berhamba pada Allah untuk mengejar ketertinggalan di waktu yang lampau untuk memanfaatkan waktu yang dihadapi saat ini atau bahkan untuk memperbaiki di masa-masa yang akan datang. Orang yang mempunyai sifat al-ajiz sesungguhnya dia adalah berada dalam suatu perkara dan sifat serta karakter yang negatif. Dan karena itu mestinya kita hindarkan dari perkara ini. Betul dia adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah bisa disebut tidak baik. Tetapi kita harus antisipasi karena nanti kita akan ketahui ketika kita membahas sedikit tentang masalah al-qadar. Adapun yang kedua tentang masalah al-kais. Al-kais itu artinya adalah antara lain kata para ulama bermakna diddu al-ajz. Kebalikan daripada al-ajz. Kalau al-ajzu itu adalah lemah, maka al-kais adalah kuat. Juga diartikan dengan an-nasyat. Orang itu giat, orang itu gigih. Dia energik. Wal hazqu bil umur. Dia mahir, dia cerdik, dia pandai. Bahkan diartikan pula oleh para ulama dengan al-jiddu bi ta'atillah sungguh-sungguh bergegas di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipastikan bahwa al-kais adalah perkara yang positif. Di mana dia adalah tidak rela hidupnya berada dalam ketertinggalan. Dia tidak suka hidupnya dalam keadaan terpaku dan termenung. Dia berpikir bagaimana hidup ini produktif Bahkan dia bagaimana caranya agar hidup ini mendapatkan sesuatu keberuntungan. Antara lain adalah dengan cara menggunakan waktu dan usianya untuk taat pada Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Orang yang mempunyai karakter dan sifat seperti ini adalah orang yang disebut dengan Al-Qais. Walaupun ada dalam hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Alimah Muhammad Ahmad, al turmudi juga Imam Ibnu Majah tapi hadis ini dhaif sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani kata beliau al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut al-kais orang yang cerdas orang yang cerdik adalah orang yang bisa mengendalikan jiwanya kemudian dia bekerja beramal untuk sesuatu setelah mati Sedangkan sebaliknya wal ajizu atau wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawahu man ittaba'a nafsuhu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah adalah orang yang hawa nafsunya selalu menjadi instrukturnya. Nafsunya selalu mengikuti dan tunduk pada hawanya. Namun demikian dia selalu berangan-angan kepada Allah perkara yang mungkin saja angan-angannya sangat tinggi dan luhur. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, dia mungkin ingin masuk ke dalam surga Firdaus, tetapi dia adalah kesehariannya tidak melambangkan orang yang mempunyai kemauan yang tinggi. Seolah dia tidak ingin beruntung, seolah dia tidak ingin selamat, seolah dia tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau saja ini adalah asar daripada para sahabat atau para ulama, ada unsur hikmah di dalamnya. Dan kalau kita ingin kembali kepada asar yang sahih dari Rasulullah SAW, maka sebagai pengganti daripada hal itu juga adalah ada. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antaranya dalam hadis panjang, lalu kata Rasul dalam tengah-tengah hadis itu mengatakan, Ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jiz. Kata Rasul, gigihlah kamu terhadap perkara yang memberikan manfaat padamu. Lalu mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu menjadi orang yang lemah. Hadis ini adalah memberikan jawaban pada kita bahwa sesungguhnya hadis yang tadi kita pelajari dan apa yang tadi saya sampaikan benar-benar mengajarkan pada kita bahwa kita adalah harus menjadi orang yang gigih bagaimana cara memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Adapun hadis yang kita pelajari dan kita ambil pada malam hari ini, saya ingin ringkas dengan lima pelajaran saja. Betapapun pendeknya hadis ini, namun tidak kurang dari lima pelajaran yang harus kita sarikan daripada hadis ini. Pertama adalah dalam hadis tadi kata Rasulullah SAW, "Kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais" atau hatta al-kaisi wal ajiz dalam riwayat yang lain di dalamnya adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah adalah pencipta. Allah itu adalah pencipta dan ini adalah tidak bisa disangkal lagi. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dan telah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Dengan demikian Allah adalah pencipta. Dan di dalam pembahasan takdir kita akan dapati setumpuk dalil berkenaan dengan bahwa Allah adalah pencipta. Dan penciptaan Allah ini adalah bagian daripada af'alullah, apa yang menjadi pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hadis ini adalah penting di dalam kaitannya bahwa tentu setiap kita hendaknya memahami dan meyakini bahwa kalau Allah sebagai pencipta maka tentu ketika mencipta tidak akan lepas hanya sekedar mencipta Berikutnya adalah Allah akan pelihara. Berikutnya adalah Allah akan beri rezeki. Allah akan berikan kehidupan. Dan sampai dengan dia mengakhiri hidupnya menuju kemusnahan. Yaitu kematian. <clears throat> Di dalam hadis Rasulullah SAW kata beliau lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha wa ajaluha. <clears throat> Kata Rasul bahwa tidak akan mati suatu nyawa. Orang yang bernyawa, manusia. Sehingga dia rizkinya habis dan nyawanya juga habis. Ini menunjukkan bahwa Allah pencipta dan bukan saja mencipta tetapi juga memberikan kehidupan kepada apa yang Allah cipta tersebut. pelajaran ini adalah bisa kita ambil daripada hadis ini dengan jelas. Kedua adalah rekan-rekan sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan pada kita bahwa segala sesuatu yang ada dan terjadi, adanya, beredarnya, bahkan lenyapnya sesuatu dari muka bumi ini adalah tidak akan lepas dari takdir atau kodok dan kodar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd kata Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu itu di sisi Allah SWT adalah dengan miqdar, dengan takaran yang jelas. Dan dalam surat Al-Hijr, Allah SWT berfirman, Wa im min syai'in illa indana khazainuhu, wa ma nazilhu illa biqadarin ma'lum. Kata Allah SWT, segala sesuatu itu kecuali di sisi kami dan segala pintu-pintunya, rahasia-rahasianya dan apa yang kami turunkan itu adalah tidak lain kecuali dengan ketentuan, kecuali dengan takaran yang pasti yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka ini adalah dua perkara terlebih dahulu kita selesaikan. Yang terkandung dalam hadis ini adalah bahwa Allah adalah memberikan kepada kita ketentuan. Semua yang terjadi di dunia ini adalah tidak lepas dari ketentuan Allah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kapan mati, kapan hidup, kapan berganti, kapan Allah tinggalkan segala sesuatu, yakni bahwa Allah berikan rezeki, anugerah dan kapan Allah cabut semua nikmat itu. Semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Eh, tekan tengah berikutnya adalah kita sarikan yang keempat daripada hadis tadi yaitu Rasulullah SAW bersabda kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais yaitu pada pelajaran yang keempat di mana di dalam masalah ini bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini ada baik, ada buruk. Bahkan selalu berjodoh-jodohan. Ada hidup, ada mati. Ada malam, ada siang. Ada kufur, ada iman. Semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasul SAW juga perlihatkan pada kita dalam hadis ini bahwa kata Rasul al ajiz wal kais. Kalau al ajiz itu adalah negatif dan al kais itu adalah positif, maka tidak perlu aneh karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan dua perkara. Untuk lebih tegasnya, lebih jelasnya, lebih juga memberikan kepada kita penegas tentang perkara ini, silahkan buka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 168. Kata Allah Subhanahu wa taala, wabalaunahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Kami uji mereka dengan kebajikan dan dengan kejelekan agar mereka kembali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus disadari bahwa di depan manusia ada baik dan ada buruk. Dan itu semuanya adalah tidak sia-sia. Tetapi justru merupakan hikmah yang besar agar kita lulus dari dunia ini, lulus daripada bala, lulus daripada ujian dan itu adalah akan berakhir dengan imma kegagalan atau keberhasilan. Karena itu berpandailah menghadapi ujian yang Allah berikan pada kita. Jangan sampai seperti apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Ketika seseorang itu Allah uji dengan mungkin kemuliaan, dengan hartanya, dengan kemudahannya lalu mengatakan bahwa Rabbi Allah akroman sedang memuliakanku. Dan sebaliknya ketika dia ditimpa musibah. Faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Ketika Allah kurangi rizkinya, kelapangannya, mungkin dengan rasa takut dan lain sebagainya. Maka dia akan langsung dengan keluh kesah. Dan bahkan su'udzan terhadap Allah SWT. Lalu dia mengatakan, Rabbi ahanan. Allah sedang menghinakanku. Dan ini adalah tidak boleh. Kita selalu harus sadar bahwa kebaikan dan kejelekan semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada kita sekalian, "Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami uji kalian dengan kejahatan dan kebajikan sebagai fitnah dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dengan berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita memberikan satu aba-aba bahwa kebajikan dan kejelekan itu, kejahatan dan kebaikan itu adalah bala, adalah merupakan ujian. Apakah kita harus gagal atau kita ingin menjadi orang yang lulus? Karena itu, maka setiap kita hendaknya berpandai-pandai untuk bagaimana menapakkan kakinya menuju keberhasilan dan bukan menuju kegagalan. Rekan-rekan sekalian juga di dalam hadis ini terdapat satu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT mencipta dan kalau Allah tidak berkuasa maka tidak mungkin. Allah SWT menciptakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lemah, mana yang kuat. Dan semua itu adalah merupakan bukti bahwa Allah adalah maha berkuasa. Lebih jelas Allah SWT berfirman. Kata Allah SWT, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah SWT itu adalah maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, Inna Allah kana kulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah siapa yang memiliki karakter lemah dan siapa pula yang memiliki karakter yang baik dan kuat. Terakhir daripada hadis ini, adalah kita ambil pelajaran juga penting adalah bahwa ternyata setiap muslim harus menyadari setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada unsur negatif dan positif, ada unsur al-ajzu yang mananya dha'fun, yaitu lemah. Dan ada unsur kekuatan yang disebut dengan al-kais. Maka semestinya seorang muslim yang berakal mengfungsikan sesuatu kepada sesuatu yang bermanfaat dan jangan dia menjadi orang yang lemah, jangan menjadi orang yang malas, jangan meninggalkan apa yang Allah wajibkan kepadanya karena semua itu adalah termasuk perkara yang tidak baik. Tetapi justru hendaknya sisa umurnya digunakan untuk perkara yang baik dan semua langkahnya hendaknya termasuk perkataan dan perbuatannya untuk perkara yang membuat dia semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sadar dan ingat bahwa kata Allah Subhanahu wa taala In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang yang bertakwa, orang yang paling bertakwa. Tetapi bagaimana dia mencapai derajat takwa kalau seandainya dia tidak menyadari mana yang harus ditinggal, mana yang harus diperbuat. Padahal Rasulullah SAW pun telah mengingatkan pada kita sekalian bahwa kata Rasul, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la Termasuk kebajikan dari Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu dari perkara yang tidak bermanfaat baginya. Kalau kita pikirkan pada zaman sekarang, bukan saja tidak bermanfaat, bermakna nol, artinya adalah tidak mempunyai untung. Tetapi banyak perkara dalam kehidupan kita yang justru merugikan, bahkan menjerumuskan. Nah oleh karena itu, maka hadis ini betapapun pendeknya, kalau kita renungkan, sesungguhnya di dalamnya adalah terdapat pengertian dan pemahaman yang dalam. Dan karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan petunjuk dari apa yang diberikan oleh Rasul melalui hadis yang pendek ini. Berikutnya adalah rekan-rekan sekalian saya ingin memberikan perkara yang e, lebih barangkali dari sisi pemahaman mengenai qadar karena tadi dikatakan oleh Rasul kullu syai'in biqadarin. Oleh karena sewajarnya kita coba sedikit memahami tentang apa yang dimaksud dengan qadar atau takdir dan bedanya apa dengan kodok. Sehingga kita mengatakan kodok dan qadar. Para ulama ahli bahasa mengatakan bahwa qadar itu ada dua bacaan. <clears throat> ada dibaca al-qad, al-qadr itu dengan sukun dalnya disukunkan. Ada dibaca dengan qadar dengan difathahkan dalnya. Maknanya adalah kalau al-qadru maknanya adalah takdir, yakni ukuran sesuatu. Barangkali termasuk dalamnya adalah berat, bilangan, dan seterusnya. Tetapi kalau qadar, qadar itu adalah keputusan. Qadar itu adalah ketentuan. Qadar itu kadar, kadarnya seseorang, sesuatu. Nah oleh karena itu oleh para ulama disingkat dengan makna-makna ini bahwa qadar itu artinya adalah ketentuan Allah, hukum Allah, fonis Allah Subhanahu wa taala, takaran Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dimaksud dengan takdir. Dan secara syar'i para ulama biasa mengartikan antara antara lain adalah takdirullah Subhanahu wa taala lil kainat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan, menakar berkenaan dengan masalah semua apa yang ada di alam semesta ini. Semuanya ada ukurannya, semuanya ada kepastiannya, semuanya ada ketentuannya. Bahwa misalnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan berbeda, berbedanya dalam perkara apa, sudah didefinisikan oleh Allah. Bahwa umur manusia itu berapa lama, berapa paling pendek, berapa paling panjang, semua sudah Allah tentukan. Bahwa alam semesta ini kapan akan berakhir dan apabila berakhir apa yang akan terjadi, Semuanya sudah terjadi dan semua sudah Allah putuskan. Matahari, bulan, semuanya beredar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah bukti bahwa harus tidak lepas daripada takdir ataupun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dalam penggunaannya para ulama ada dua versi yang mengatakan bahwa katanya qadar dan qada itu takdir dan qada itu adalah tidak ada bedanya. Kodok itu adalah kodar, kodar itu adalah kodok, sama saja. Dan itu adalah diantaranya adalah dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab beliau Maalim Sunan. Tetapi ada yang mentahkik bahwa kodar itu berbeda dan kadang berbeda dan kadang sama. Kapan sama dan kapan berbeda? Antara lain adalah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam kitab beliau berjudul Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah Katalah bahwa al-qada wal qadar itu apabila bertemu dia akan berpisah dan dia apabila berpisah maka dia akan bertemu. Jika dia berpisah maka maknanya adalah satu. Tetapi jika dia bersatu maka maknanya adalah mempunyai perbedaan. Maka memahami takdir itu artinya adalah apa yang Allah tentukan di dalam azali. Bahwa Sebelum terjadi sesuatu, Allah sudah pastikan, Allah sudah tentukan. Sedangkan kodok adalah apa yang Allah tentukan kepada manusia berkenaan dengan kapan ada, kapan dia tidak ada lagi, kapan berubah, dan semuanya itu adalah disebut dengan al-kodok. Oleh karena itu, untuk memudahkan bahwa dua-duanya adalah sama jika dia adalah berbeda. Tetapi jika dia bersatu dalam penyebutannya, maka dia adalah e, tentu berbeda. Nah, para rekan-rekan dimanapun Anda berada, bahwa memahami tentang takdir tentu adalah harus berhati-hati. Tetapi dalam kaitan ini saya ingin sampaikan bahwa harus kita pahami dan kemudian kita sarikan bahwa beriman kepada takdir itu adalah mempunyai hikmah yang besar. Barangkali pembahasannya adalah bisa lebih luas dalam ta'lim tetapi saya ingin sampaikan bahwa beriman pada takdir itu adalah sebagaimana yang bisa saya simpulkan dari kitab yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnati Wal Jamaah ditulis oleh Syekh Sa'id Musfir kata beliau bahwa ringkasnya beriman kepada takdir itu tidak kurang daripada delapan hikmah, delapan pelajaran yang harusnya kita ambil di dalam kehidupan. Pertama adalah bahwa orang yang beriman kepada takdir, pada qada dan qadar Allah SWT, dia akan mempunyai sifat dan keadaan ridho, menerima bahkan jiwanya adalah selalu tenang. Dia akan apa saja yang Allah tentukan, apa saja yang Allah pastikan kepada dia, dia akan ridho karena sesungguhnya dia adalah pasti berhusnuzan pada Allah bahwa Allah tidak akan menzolimi, tidak akan menjerumuskan dan bahkan justru dia harus berintrospeksi apa yang semestinya dia perbaiki. Semuanya adalah Allah perjalankan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan karena itu dia dimiliki Allah SWT dan dia diperdayakan Allah SWT dan karena itu maka dia hendaknya dalam hidup ini selalu menerima menerima ini adalah menjadi bagian dari sikap yang mesti lahir daripada orang yang beriman pada qadar dan kodar orang yang tidak menerima berarti keimanan terhadap qadar dan kodar adalah termasuk masih dalam keadaan timpang berikutnya adalah bahwa bagian daripada buah daripada beriman pada qadar itu mestinya dia terbebas daripada penyakit-penyakit sosial, mungkin berupa dengki, mungkin berupa iri, mungkin berupa tidak suka bagaimana agar kesenangan dan anugerah Allah yang Allah berikan pada orang itu lenyap daripada orang itu. Kedengkian ini adalah mungkin muncul adalah karena orang tersebut tidak yakin bahwa Allah SWT telah menetapkan ketentuan yang baik dan yang buruk bagi setiap orang. Berikutnya adalah orang yang beriman kepada qadar dan qadar akan selalu bergantung pada Allah. Akan selalu bagaimana caranya agar dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemauannya selalu bergantung pada Allah dalam berbagai keadaan, dalam berbagai kondisi. Berikutnya adalah bahwa orang yang beriman pada qadar dan qadar, maka dia tidak akan pernah menolak, tidak pernah akan membangkang terhadap apa yang telah Allah putuskan. Apa yang Allah putuskan maka itu adalah yang lebih baik bagi dirinya. Dan karena itu, maka ini adalah dapat kita temukan dalam berbagai ayat dan dalil menunjukkan bahwa bagian daripada lahir terhadap ataupun dari sikap iman terhadap qadar dan qadar itu adalah ia harus menerima penuh bahwa contoh apa yang kita ungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan pada Allah swt ini adalah bentuk pengungkapan berserah diri pada Allah swt Berikutnya adalah bahwa orang yang beriman pada qadar dan qadar mestinya dia adalah bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan, memecahkan masalah dan apa saja yang dia hadapi. Karena apa? Dia harus tahu bahwa kata Rasulullah SAW, "I'malu kullun muyassarun lima lahu." Kata Rasulullah SAW, "Bekerjalah." Sebab Allah SWT adalah akan permudah orang itu terhadap apa yang dia ciptakan terhadapnya. Oleh karena itu, dia akan mengejar, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan gigih. Karena apa? Karena sesungguhnya dia adalah tidak tahu apa yang akan dia dapati. Dan tentu dengan berharap pada Allah, dengan bergantung pada Allah dan gigih ini, tentu mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan padanya yang lebih baik. Karena sekalian juga saya lanjutkan bahwa bagian daripada buah dan hasil beriman pada qadar dan qadar itu mestinya terlahir apa yang disebut dengan kemauan yang keras. Tidak ada putus asa, pantang menyerah terhadap realitas yang mungkin dihadapi. Karena apa? Karena dia tadi katakan bahwa apa yang dia terima itu adalah kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia imani dan harus dia husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apa yang dihadapi harusnya dihadapi juga dengan optimis, dengan penuh introspeksi, mana yang harus diperbaiki dan mana yang harus ditinggalkan. Berikutnya adalah bahwa bagian daripada iman pada qadar dan qadar itu hendaknya dia punya kemuliaan jiwa, mempunyai sifat qanaah, mempunyai tunduk dan patuh kepada hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada Allah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah bahwa siapa yang beriman pada qadar dan qadar maka mestinya di dalam hatinya terdapat apa yang disebut dengan tumak ninah apa yang disebut dengan sakinah, tentram, tenang karena semuanya adalah berasal dari Allah, semuanya akan kembali kepada Allah swt. Kita hanya diperintahkan dan karena itu apa yang diperintahkan oleh Allah kita hendaknya kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah hendaknya kita jauhi. Kita hanya melaksanakan dan semua ketentuan dari Allah swt. dan Allah swt. tidak akan menzolimi dan menganiaya makhluknya. Oleh karena itu, jika ini adalah diyakini oleh setiap kita, maka sesungguhnya setiap muslim akan merasa tenang, akan merasa bahagia, akan merasa tumakninah dalam hidupnya karena dia betul-betul beriman kepada Allah SWT dengan posisi yang benar. Beriman pada takdir adalah rukun iman. Siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia terancam murtad daripada al-Islam dengan berbagai dalil. Dan karena itu, maka berhati-hatilah kita dalam memahami khususnya masalah takdir karena dia adalah bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti di mana, Bu? Di Bekasi Utara di Wisma Asri. Oke, baik. Silakan Ibu Yanti dengan Ustaz Ahmad iya, Rafi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini Ustaz mau tanya Eh, sholat sholat rawatib uh, eh, dia atau kobliya itu boleh nggak dilakukannya uh, ada jenjang waktunya gitu kan saya kebetulan ada anak kecil nih jadi uh, kalau habis sholat isya anaknya rewel nanti baru sholat lagi gitu boleh nggak tuh? Hmm, ya. Yeah. Terus yang yang yang kedua satu lagi ya? Iya. Yeah. Nah, uh, yeah. kalau anehnya nifas kan masanya 40 hari yeah. Ya. Kalau seandainya masih ada sisa-sisanya gitu, apakah wajib sholat atau gimana? Ya. Iya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan Akta di belakangnya kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Ini dengan Mubin Pak. Pak Mubin. Iya. Iya. Di mana iya, Pak? Harapan Jaya. Harapan Jaya. Silakan Pak. Iya. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau tanya Pak Ustaz, mengenai orang yang meninggal dengan bunuh diri, itu apakah takdir dari Allah juga gitu? Hmm. Ya. ya, gitu aja Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mubin di 816363. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Cikarang. Ukti di Cikarang. Silakan Ukti. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi eh, Pak Ustadz, eh, saya mau tanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu takdir kita atau bukan gitu Pak Ustadz? Yeah. Ya. Uh, saya kan kemarin dihitbah sama seorang Ikhwan cuman acaranya kan akad nikahnya mungkin masih apa atau tujuh bulan lagi. Yeah. Ya. bagaimana cara kita mau tahu bahwa dia itu jurus saya gitu? Yeah. Nah, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab saja tiga pertanyaan yang sudah bergabung. Yang pertama dari Wisma Asri dulu ini, Ustaz silakan. Ya. E, tadi yang tanyakan adalah e, Bu Yanti ya, mm -hmm. tentang masalah sholat rawatib dan khususnya sholat ba'diyah isya. Iya. E, tentu kita semua ketahui barangkali bahwa rawatib itu adalah ada qobliyah, ada ba'diyah dan yang ditunaikan ba'diyah itu antara lain adalah zuhur, kemudian maghrib, kemudian isya. Nah, yang disebut dengan ba'diyah itu ditunaikan setelah sholat fardu. Nah, namun jika atau kalau seandainya ada uzur misalnya tentang masalah anak menangis atau seterusnya dan tentu tidak ingin ketinggalan daripada fadilahnya, maka selama dia tidak berselang lama, maka insya Allah Ta'ala masih boleh untuk ditunaikan. Dan kalau saja, kalau saja misalnya bahwa orang itu harus terpaksa meninggalkan sunnah rawatib tersebut karena uzur tadi, maka dia tetap akan dapat halal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya ingatkan bahwa mungkin untuk Bu Yanti dan yang lainnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafaza ala isnatai asrata raq'atan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah Barang siapa yang memelihara 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka dia akan dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Jadi upayakan jangan sampai tertinggal tentang sunnah rawatib. Nah adapun ketika kita sudah melazimkan, merutinkan amalan itu, kemudian ternyata kita uzur, maka insya Allah Ta'ala kita akan tetap mendapatkan pahala itu karena hukum asalnya kita mempunyai kemauan, mempunyai himmah, mempunyai semangat untuk menghidupkan sunnah itu. Hanya saja uzur yang menghalanginya, maka dari itu insya Allah Ta'ala tetap pahala itu akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian tentang pertanyaan pertama. Tentang pertanyaan kedua adalah tentang masalah e, masa nifas ya, atau muddatun nifas. Nifas itu adalah tentu dari orang ke orang bisa berbeda-beda. Tetapi menurut para ulama ada yang mengatakan sesaat yakni begitu lahiran langsung darah itu menjadi bersih. Misalnya ada yang sehari, ada yang tiga hari, ada yang satu pekan, atau ada yang lima hari, ada yang satu pekan, ada yang setengah bulan, bahkan ada yang sampai empat puluh hari. Bahkan kata Al-Imam Abu Hanifah bisa jadi nifas itu sampai dengan enam puluh hari. Nah, intinya adalah bahwa kita harus tahu persis tentang darah tersebut. Jika darah itu adalah benar-benar darah nifas, maka terus hukumnya hukum nifas. Tetapi jika diamati bahwa darahnya itu adalah darah yang terindikasikan dengan darah istihadah atau darah e, pendarahan, maka tentu adalah kembali kepada hukum yang pertama yaitu suci dan apabila dia akan sholat hendaknya berwudu dan tentu segera dipulihkan melalui tentu dokter agar pendarahan itu adalah terhenti. Tetapi secara masa daripada nifas, kalau saja kita ambil pendapat yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, dia bisa sampai dengan 60 hari. Jika si darah itu betul-betul darah nifas. Demikian. Itu adalah untuk Bu Yanti mudah-mudahan terjawab. Untuk uh, Pak Mubin ya di tadi mana di Harapan Jaya ya. Iya uh, orang yang bunuh diri. Hmm. Apakah bagian dari takdir? Tentu ya. Uh, apa yang terjadi itu adalah takdir. Apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi, semuanya itu adalah takdir, ketentuan Allah SWT bahwa dia akan bunuh diri pada hari anu, di anu dengan alat anu dan seterusnya. Itu semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Tetapi Ingat bahwa jangan salah paham bahwa kita harus tahu bahwa bunuh diri itu adalah haram, bahkan dosa besar. Dia nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam dengan alat yang dia pakai untuk bunuh diri tersebut. Menunjukkan bahwa dia adalah melakukan dosa besar. Dan orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, maka dia adalah termasuk dalam kategori su'ul khatimah. yakni menamatkan hidupnya dengan cara yang tidak baik. Nah, tentu adalah takdir dan bukan untuk diambil pelajaran karena dia adalah sudah melanggar syariat Allah bahwa dilarang melakukan bunuh diri lalu dia melakukan bunuh diri. Tetapi kejadian dia terjadi bunuh diri adalah takdir dengan menamatkan nyawanya melalui suul khotimah dan itu adalah terdapat dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu ya innar rajula la ya'malu bi ahli ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Kata Rasul, bisa jadi seseorang itu adalah beramal dengan amalan ahlul jannah. Sampai hampir-hampir antara dia dengan surga itu adalah tinggal sejengkal saja. Tetapi adalah didahului oleh takdir sehingga dia beramal dengan amalan ahlun nar dan akhirnya dia memasuki ahlun nar naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hati-hati jaga syariat, apa yang diperintah oleh Allah lakukan, apa yang Allah larang jauhi agar kita tidak mati dalam keadaan melakukan perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun pertanyaan ketiga tadi dari uh, Ukhti di Cingkarti Karang tentang mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa si fulan jodohnya e, tentu ada beberapa kiat ya. Pertama adalah bahwa e, dengan melakukan istikharah. Itu yang pertama, yaitu sholat memohon pilihan dari Allah Subhanahu wa taala mana orang yang termasuk maslahat bagi dinnya, bagi dunianya, bagi akhiratnya. Dan jika Allah SWT memberikan isyarat, maka itu adalah termasuk tentu taufik. Mungkin bisa berupa mimpi, mungkin berupa e, kemudahan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa dia adalah mempunyai suatu tanda bahwa orang ini adalah termasuk orang yang cocok untuk dirinya. Tadi saya katakan bisa mimpi, bisa kecenderungan kuat dalam hati, bisa juga kemudahan dalam e, mengalami ataupun menjalani perkara itu. Itu adalah diantara tanda-tanda bahwa orang tersebut termasuk bagian daripada jodohnya. Termasuk yang harus diketahui juga adalah masalah e, kriteria. Jika seseorang mau menikah, maka dia harus pasang kriterianya. Kriteria itu adalah penting agar dia juga mempunyai upaya untuk mengalami satu e, masa hidup berkeluarga yang baik. Mungkin masalah dinnya, mungkin masalah eh, apa kedewasaannya dan seterusnya. Semua itu adalah jika cocok maka bisa jadi bagian daripada pilihan. Tapi kalau asal ketemu lalu asal cinta begitu saja maka itu adalah belum tentu menjadi bagian daripada pilihan. Oleh karena itu, satu istighfar dan yang kedua adalah memasang kriteria yang tentu adalah akan memudahkan kita untuk memilih. Demikian. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali untuk rekan data ke SMS dulu ini di 0815 1107 107 dari Pak Syahidin di Purwakarta. Ini bagaimana Ustadz menerapkan keimanan dalam kehidupan sehari-hari? Hmm. Ini pertanyaan dari Pak Syahidin di Purwakarta. Kemudian dari Pak Supri di Tanjung Priuk, kenapa Allah mentakdirkan ada orang masuk ke neraka dan surga? Padahal Allah adalah yang maha adil. Ya. Ini pertanyaan dari Pak Supri di Tanjung Priuk. Kemudian, eh, apakah penyakit yang diberikan Allah ini adalah takdir? Dari rekan data di 8478. Itu adalah beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Rustam, Pak. Rustam, di mana Pak? Di Pasar Minggu. Silakan Pak Rustam. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, saya mau tanya mengenai ini Ustaz. Mengenai ayat Al-Qur'an yang melarang uh, ber, apa, bermin, berminum khamar. Ya. Itu kan bisa didauli dengan kejadian Ustaz ya. Ya. Uh, selanjutnya itu mengenai kalau itu saya tahu ya mengenai kejadiannya uh, mengenai haramnya makan daging babi itu Ustaz itu didolimi dengan kejadian apa gitu Ustaz ya. ya saya itu aja Ustaz ya Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rustam di Pasar Minggu. Kita terima kembali di 88163363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Rizal di Pak di Kaji. Silakan Pak Rizal. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, eh, ini yang saya tanyakan masalah kenapa ada seseorang rezekinya ada yang disempitkan dan ada yang dimudahkan. Hmm. hmm Iya, itu aja Pak Ustaz. ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rijal di Keranji. Nampaknya ramai sekali nih di belakangnya. Kita jawab dulu Ustaz di SMS tadi. Iya Eh, lebat nih pertanyaan ya. Pertama adalah tentang bagaimana kiat ya untuk me mengimplementasikan atau melaksanakan mewujudkan iman dalam keseharian. Ini eh, Pak Sahidin bertanya tentang perkara yang sangat penting dan pertanyaannya termasuk sangat baik ya agar hidup ini berkualitas maka kita harus menjalankan dan melahirkan iman dalam dunia nyata Pertama adalah perlu diketahui oleh penanya maupun semua rekan daftar yang sedang meliput bahwa iman itu adalah bukan sekedar berupa teori dan keyakinan. Tetapi iman itu adalah konkret. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, "Laisal imanu bitahalli wala bitamanni, walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal." Kata beliau bahwa bukan iman. Iman itu bukan sekedar perhiasan, bukan sekedar angan-angan dan impian. Tetapi iman itu adalah merupakan apa yang terhunjam dalam hati dan yang terbukti melalui amalan. Nah sekarang ditanyakan adalah bagaimana cara kita mengamalkan iman. Iman itu identik dengan Islam dan Islam itu identik dengan iman. Kecuali iman dan Islam itu dideretkan dalam satu deretan maka iman adalah keyakinan Islam kemudian merupakan amaliyah. Nah, e, para rekan-rekan dimanapun berada, agar iman kita ini konkret, maka kiatnya adalah satu. Satu adalah berilmu dengan sahih. Berilmu dengan benar. so, kalau ilmunya adalah tidak benar, nanti amaliyahnya sudah barang tentu. Dia adalah akan salah. Sebagaimana kita umpamakan bahwa kita mengisi gelas dengan susu, maka kita akan menumpahkan dari gelas itu adalah susu, bukan yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita betul-betul mempunyai ilmu yang benar, keyakinan yang lurus, keimanan yang kuat, maka kita akan mempunyai juga wujud daripada iman itu yang sesungguhnya yang benar dan lurus. Oleh karena itu disinilah pentingnya iman yang didasari oleh ilmu yang benar. Dan ilmu yang benar sudah barang tentu adalah berasal dari Al-Quran berdasarkan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah dan tentu sesuai dengan pemahaman mereka para orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dari para sahabat tabiin dan para tabi'u at-tabiin itu yang pertama kemudian yang kedua adalah Pak Syahidin agar iman kita ini adalah konkret yang kedua ada unsur mujahadah ada unsur kesungguhan untuk mempraktekkan untuk mewujudkan syariat-syariatnya, ajaran-ajarannya, dan siar-siarnya. Ada kemauan dalam diri, ada satu usaha yang konkret dan gigih dari setiap kita bahwa ini syariat Allah, ini adalah wahyu dari Allah, ini pedoman dari Allah yang harus dijalankan. Lalu dicoba dijalankan oleh kita sekalian. Dengan semangat seperti itu, insya Allah Taala iman kita akan terlahir. Bisa terlahir dalam senyum, bisa terlahir dalam ucapan, bisa terlahir dalam perbuatan dan itu semua adalah terlahir karena adanya dan didorong oleh kemauan dan kemudian kesungguhan yang kita pekerjakan atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau tidak punya kemauan, dia hanya ikut-ikutan, dia tidak punya satu kemauan yang tinggi, maka apalagi tidak punya kesungguhan, apalagi di masa sekarang, maka sesungguhnya tantangannya adalah semakin besar. Orang menjalankan Islam oleh orang dikatakan ajaran yang baru, aneh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, Mas Syahidin, agar iman kita ini konkret adalah lagi-lagi termasuk yang mempunyai kendala pada saat sekarang yaitu membentuk satu lingkungan yang kondusif. Mungkin keluarga kita, mungkin lingkungan pergaulan kita, lingkungan di mana tempat kita tinggal. Ingat bahwa teman-teman, sejawat, tetangga itu memberi kondisi tertentu kepada keutuhan dan keistiqomahan kita. Mudah-mudahan tiga perkara ini adalah bisa dicoba agar iman kita bisa terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang benar, mujahadah, dan yang ketiga adalah bi'ah, yaitu lingkungan yang bisa membantu kita menjadi istiqomah. Demikian Pak Syahidin. Berikutnya adalah tadi Pak Supri ya. Iya. Pak Supri atau Pak Supri. Itu tentang masalah bahwa kenapa Allah ciptakan neraka, Kenapa Allah ciptakan surga, lalu neraka ada penghuninya, lalu surga ada penghuninya. Hmm. Nah, eh, Pak Safri dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, pertama adalah saya harus sampaikan pada Anda dan pada yang lain bahwa ini adalah otoritas Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah, tidak boleh ditentang. Bahkan bertanya pun seperti ini harus kita batasi. Karena kata Rasulullah SAW, kata eh, Allah Subhanahu Wa Taala La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak boleh dipertanyakan. Kenapa sih Allah begini? Kenapa sih Allah begitu? Kenapa sih Allah menciptakan ini, menciptakan itu? Ingat, pertanyaan seperti ini adalah hendaknya dibatasi. Artinya adalah bahwa kita tentu sebelum tahu berbeda dengan setelah tahu. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah yang melakukan melakukan atau melaksanakan apa saja yang Allah kehendaki dan itu adalah tentu bagi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Tidak ada dan tidak boleh seorang pun protes terhadap perkara itu. Itu yang pertama. Bahwa hendaknya berpikir tentang apa yang akan kita jawab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala hari akhir, apakah kita membawa amalan yang saleh atau kita melakukan sesuatu yang termasuk akan merugikan itu yang selalu harus dihisap oleh kita. Adapun tentang apa yang Allah kerjakan, maka sebetulnya itu adalah tidak akan memberikan apapun pada diri kita, bahkan justru tadi adalah dilarang. Jangan mempertanyakan apa yang Allah perbuat. Kemudian yang kedua adalah jawabannya bahwa neraka dan surga itu Allah beritakan, Allah sampaikan, bahkan diturunkan Rasul, bahkan diturunkan Alkitab, diberitakan bahwa ada surga dan penghuninya dan karakternya begini dan begitu, itu semua agar akal kita yang sehat berfungsi, agar hati kita berfungsi, bahwa Allah SWT menunjukkan pada kita dua jalan. Ada surga, di dalamnya penuh kenikmatan. Ada neraka, di dalamnya penuh dengan azab. Allah SWT menunjukkan pada kita agar kita, siapa yang ingin mendapatkan surga, maka jalannya ini. Siapa yang ingin dapat neraka, maka jalannya ini. Nah, tentu adalah Allah SWT tidak membiarkan begitu saja. Allah SWT justru memberikan suruhan, menjanjikan dengan pahala, dan ganjaran berlipat jika orang melakukan ketaatan agar dia mendapat surga. Dan Allah SWT melarang, bahkan menghukum di dunia maupun di akhirat. Orang yang melanggar daripada, daripada syariatnya. Oleh karena itu, semua itu adalah sudah Allah SWT aba-abakan. Semua itu adalah Allah SWT sudah e, berikan kepada manusia tentang beritanya melalui rasul-rasul dan para imam. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah selain meyakini adanya surga dan adanya neraka, kita juga harus mempunyai satu kiat yang konkret agar bagaimana kita terhindar dari badan neraka karena di dalamnya sebagian ada beritakan adalah berisi tentang azab, sedangkan surga berisi tentang kenikmatan. Ketiga adalah Pak Supri adalah bahwa kalau dan ini akidah ahli jamaah kalau manusia itu adalah bermaksiat kepada Allah, melanggar hukum Allah, kufur kepada Allah, lalu Allah hukum dan Allah masukkan ke dalam neraka, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Disitulah letaknya adil Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah Allah ciptakan ke dunia ini atas karunia Allah? Bukankah bahwa kita nikmat di dunia ini adalah dari Allah? Bukankah kita adalah sudah Allah turunkan Alkitab, sudah Allah berikan Rasul, sudah berikan demikian kemudahan pada kita. Diberikan syariat ini harusnya dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Tidak tahunya bahwa dia adalah selalu melanggar dan melanggar, selalu melawan dan membangkang. Orang seperti ini apabila dihukum maka dia bagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang apabila dimasukkan ke dalam surga maka dia adalah bukan adil tetapi keutamaan yang Allah berikan pada orang tersebut. Karena manusia itu tidak akan bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban untuk Pak Supri. Tentang masalah sakit ya tadi. Hmm. Bahwa kenapa Allah ciptakan sakit? Tadi sudah saya sampaikan pada rekan-rekan sekalian bahwa Allah menguji manusia dengan berbagai hal, dengan hidup, dengan mati, dengan sakit, dengan sehat, dengan pendek umur, dengan panjang umur, dengan kebajikan, dengan keburukan semua itu adalah bagian dari ujian Allah swt. Dan akhirnya kalau saja orang itu tertimpa sakit, maka ada lapangan ibadah yang Allah berikan melalui sakit. Misalnya, dia harus tahu bahwa ini takdir dari Allah. Dengan beriman pada takdir, maka itu adalah bagian daripada catatan tersendiri untuk amal soleh dia. Dengan dia sabar bahwa ini adalah musibah dari Allah yang harus kita sabar hadapi dengan sabar, maka itu pun adalah bagian daripada ibadah kepada Allah SWT. Mungkin dengan mencari dan berusaha mendapatkan obat yang cocok untuk sakitnya agar apabila dia sehat maka dia kembali pulih beribadah kepada Allah sebagaimana semestinya dan sebagaimana semula. Itu pun bagian daripada ibadah. Semua itu adalah tidak akan lepas daripada ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, diciptakannya penyakit adalah untuk jadi pelajaran untuk kita, untuk e, bagian daripada takdir kita pada Allah swt beriman pada takdir dan untuk berusaha semuanya itu adalah lapangan untuk beribadah pada Allah dengan sakit dia musibah tetapi dari satu sisi adalah dia adalah bagian daripada ujian Allah pada kita agar kita lebih baik dan agar kita lebih beriman kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Pak Rustam ya yang bertanya tentang kenapa atau peristiwa apa yang melatar belakangi khomer atau babi itu diharamkan ya. Iya. Saya perlu sampaikan mungkin e, perkara yang berkaitan masalah e, ilmu Al-Qur'an ya. Dan e, tentang masalah ini adalah agak panjang tapi intinya adalah bahwa ketahui para rekan-rekan dimanapun Anda berada bahwa Al-Qur'an itu yang jumlahnya 6000 sekian ayat itu hanya sedikit saja yang kita dapati riwayatnya bahwa di dalamnya terdapat apa yang disebut dengan sababun nuzul. Di mana misalnya ayat ini sebab nuzulnya ini, ayat ini dilatar belakang oleh peristiwa ini. Nah, tidak semua ayat bahkan sebagian besar daripada ayat Allah itu adalah tidak didasari, tidak dilatar e, belakangi oleh peristiwa tertentu atau dengan kata lain tanpa e, sababun nuzul. Akan tetapi bahwa tetap menjadi pelajaran bagi kita adalah bahwa apa yang dirumuskan oleh para ulama bahkan para mufassirin di mana mereka mengatakan pada kita kata mereka adalah rahimahumullah jami'an kata mereka bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi bahwa pelajaran hukum nilai yang terdapat dalam ayat atau hadis itu adalah dengan umumnya lafaz dan bukan dengan khususnya sebab Walaupun misalnya sebabnya tertentu, tetap saja bahwa dia adalah berlaku untuk semua umat Muhammad Rasulullah dalam e, kaitan hukum tertentu dan itu adalah itu yang harus kita jadikan dan tentang masalah babi pun adalah demikian bahwa ada atau tidak adanya sababun nuzul tidak membatasi pemahaman dan penerapan hukum bahwa babi itu adalah jika dalam kondisi tertentu akan menjadi halal Intinya adalah bahwa hukum asal daripada babi dan tidak ada pengecualian bahwa dia adalah haram dan jika dalam keadaan darurah yang dimana dihadapkan akan mati maka dia akan dibolehkan sekadar untuk memanjangkan ataupun sekedar untuk e, menghilangkan rasa laparnya dan bukan untuk menikmati. Oleh karena itu, maka demikian untuk Pak Rustam. Berikutnya tentang Pak Riza atau Pak Roja tadi ya? Pak Rizal. Pak Rizal ya. ya. Itu masalah bahwa eh, ada orang lemah atau ada orang miskin ya. Mm -hmm. Ada juga orang yang kaya. Kenapa Allah ciptakan kaya dan miskin? Sebenarnya jawabannya adalah sama mirip dengan neraka dan surga tadi ya. Iya. Bahwa eh, ada orang miskin, ada orang apa namanya kaya. Dua-duanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau semuanya jadi orang kaya. <laughs> ya kan? Maka tidak nikmat. Atau bayangkan kalau semuanya miskin semua, juga tidak tidak bagus, tidak indah. Oleh karena itu adanya miskin, adanya e, kaya itu adalah menyebabkan dalam masyarakat terjadi ta'awun, terjadi juga pelajaran yang lain bahwa si miskin dia harus sabar, harus qanaah dan itu ibadah. Si kaya dia harus berinfak, harus bersyukur dan itu adalah ibadah. Jadi adanya e, miskin dan adanya kaya itu justru terbuka lapangan yang luas untuk masing-masing menemukan jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau si miskin salah jalan, si kaya salah jalan, maka dua-duanya adalah e, tidak akan memberi arti dalam hidupnya, tetapi justru bisa mendatangkan petaka. Oleh karena itu, maka miskin dan kaya itu adalah bukan menjadi ukuran untuk seseorang mulia atau tidak mulia. Kata Allah SWT tadi sudah sampaikan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah SAW, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada penampilan kalian. Allah tidak melihat pada pakaian kalian. Allah melihat kepada hati kalian dan Allah melihat kepada amalan kalian. Jadi bukan urusan miskin, bahkan bukan urusan kayanya, tapi urusannya adalah semua itu bagian dari Allah Swt untuk manusia dan ada hikmahnya. Dan tadi saya katakan bisa menjadi ta'awun, bisa menjadi lahan kona'ah, bisa lahan syukur, dan seterusnya. Adapun tentang perbedaan semua itu adalah kehendak Allah dan bisa jadi kalau si miskin itu adalah kona'ah dan kemudian dia bersabar dan dijadikan miskinnya itu untuk menjadikan bagian dari takarub dia kepada Allah SWT, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya si kaya, dengan kayanya, lalu dia sombong, dia tidak berzakat, dia tidak berinfak, dan seterusnya, maka kayanya akan justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah Radio Dakta 107 FM kita terima dulu di 8816363. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa Ibu? Ibu Aci di Bekasi, Pak. Ibu Aci di Bekasi. Bu Ati. Oh, Ibu Ati, silakan Ibu. Ini mau tanya, apakah sifat seseorang juga termasuk takdir, Pak Ustaz? Mm -hmm. Misalnya, ya banyak orang misalnya dia mempunyai sifat jenis, misalnya nanti mm -hmm. jadi gimana gitu. Nah, itu aja Pak Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari SMS nih Ustaz, Bari di Jati Asi mau bertanya, apakah semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah takdir? Ya. Ini dari rekan Bari. Kemudian, apakah dosa bisa merubah takdir? Lantas yang kedua, bagaimana upaya untuk bangkit dari kefuturan? Ini pertanyaan dari Nia di Karawang. Kemudian uh, saya juga ingin menyapa kembali beberapa pertanyaan. Uh, ketika paman Nabi Muhammad yaitu Abi Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman, apakah itu terjadi karena takdir Allah? Ya. Baik, itu beberapa pertanyaan silakan Ustaz. Hmm, ya. Uh, tadi pertanyaan pertanyaan Bu Ati bahwa apakah sifat itu takdir Eh, perlu diketahui terlebih dahulu sebelum saya jawab bahwa Allah itu mempunyai dua takdir. Iya. Ya, ada namanya takdir atau qadarullah syar'i, ada qadarullah al-kauni. Kalau yang syar'i itu adalah berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan masalah cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan itu adalah syariat yakni apabila kita kerjakan Allah akan berikan pahala pada kita apabila kita langgar maka kita akan berdosa apabila dilarang kemudian kita lakukan maka itu adalah Allah akan benci itu namanya adalah syar'i kemudian yang kedua adalah disebut dengan kauni e, kauni itu adalah alam alami kata orang kita e, nah ini adalah Allah SWT ciptakan adalah karena merupakan bagian daripada e, apa yang Allah SWT tentukan dalam alam ini. Misalnya bahwa apabila dia e, lalai maka akan kena musibah misalnya. Apabila kita lihat e, benda jatuh dari atas ke bawah. Apabila kita lihat air mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah misalnya. Lalu manusia adalah berdenyut e, dalam tubuhnya dan seterusnya. Manusia apabila e, ditebas oleh golok maka dia akan mati. Manusia apabila makan dengan bergizi maka dia akan sehat. Nah ini namanya adalah kauni. Seperti ini adalah kauni. Nah sekarang kita kembali kepada pertanyaan Bu Ati tadi sifat ya. Bahwa sifat itu adalah kembali kepada lihat. Allah SWT menciptakan manusia adalah tentu dalam keadaan fitrah. Dan fitrah ini adalah akan kemudian dikembangkan dengan melalui pengaruh-pengaruh yang juga bukan saja dari dalam tapi juga dari luar. Nah, oleh karena itu, maka misalnya kata Rasul, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Fa'abawahu yuhawidanihi, au yumadjisanihi, au yunasironihi, au yumadjisanihi. Bahwa sifat ini bisa jadi akan menjadi sifat yang negatif jika dia tumbuh ditumbuhkan dan dikembangkan kepada perkara yang cenderung negatif. Tapi kalau sifat ini adalah diluruskan, dididik, dibiasakan, atau bahkan diberi hadiah, atau bahkan dihukum jika dia melanggar sesuatu, maka dia akan tentu terbiasa dan kemudian terlatih dan akan menjadi orang yang baik. Nah, oleh karena itu maka sifat itu adalah tentu, apalagi tadi disebut ada misalnya bahwa apabila wanita genit misalnya, tentang masalah ini adalah ada ajarannya. Disitulah letak bahwa ada syariat. Allah SWT menurunkan syariat bahwa ini adalah wajib, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah perintah, bahwa ini adalah larangan. Nah, setiap muslim tidak tinggal menapakkan saja kepada pedoman-pedoman itu. Kalau seandainya orang itu diberi pedoman lalu dia menolak, maka berarti dia telah memilih sesuatu yang salah. Dan itu adalah secara nas demikian, secara akli juga demikian. Orang yang menolak terhadap bimbingan syar'i maka sifatnya akan menjadi tercela orang yang mengikuti bimbingan syar'i maka sifatnya akan menjadi terpuji. Demikian dan itu adalah banyak contohnya tentu juga dari kalangan kaum muslimin termasuk orang-orang yang soleh terdahulu. Demikian. Kemudian yang kedua adalah tentang tadi Pak Bari ya dari Bekasi bertanya tentang hmm. bahwa Pak Bari. Iya, sebentar ini saya cari lagi di SMS ya. Atau bunyi dulu tadi ya, uh eh, -huh. Hmm. tentang masalah uh, dosa bisa merubah takdir gitu. Mm -hmm. Bahwa tentu apabila orang itu berdosa, dosa itu akan mengakibatkan balak Dosa itu adalah saham penyebab turunnya balak Iya. Banyak bala, banyak fitnah, banyak apa yang Allah SWT ujikan pada manusia saat ini adalah karena manusia itu berdosa. Begitu. E, eh, contoh banyak, misalnya sekarang kan penyakit menular nih ya e, katanya terakhir informasinya flu babi kan hmm. nah itu adalah kalau kita lihat penyakit menular itu adalah karena manusia melakukan zina e, kata Rasul dalam hadis lam tazharil fahishatu fi qaumin qat illa zahara fihi mutta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim tidaklah dalam suatu atau di tengah-tengah masyarakat itu melakukan perbuatan zina, maka akan tersebar di masyarakat itu penyakit menular. Nah, jadi kita lihat bahwa zina itu kan dosa. Iya. Gitu. Dosa ini akan menimbulkan petaka, yaitu apa tadi? Penyakit menular. Nah, oleh karena itu, e, kalau kita lihat dan kita kaitkan bahwa apakah dosa akan merubah takdir? Dosa itu adalah takdir dan kemudian apa yang menjadi bala akibat daripada dosa itu juga adalah takdir bahwa kita katakan bahwa apabila orang berzina maka dia adalah akan menimbulkan bagi dirinya rajam bagi umat yang lain terkena penyakit menular misalnya itu adalah qadar takdir dari Allah SWT yang dikatakan dengan takdir kauni tadi kalau saja dikatakan bahwa orang apabila dia berzina lalu zina itu adalah akan menyebabkan Allah murka maka adalah takdir syar'i namanya hmm. bahwa dia adalah telah melanggar syarat Allah dan karena itu Allah benci kepada orang tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa dosa merubah takdir, maka bukan merubah takdir bahwa justru dosa itu adalah akan menyebabkan takdir Allah SWT terhadap perkara itu merupakan sebab dan akibat. Jadi sebab dan akibat. Nah tadi yang kedua adalah masalah kiat ya. Iya. Ini dari Pak apa tadi sebentar dari Pak ya, Bari ya. ya Pak Bari. Ini belum dijawab Ustaz. Dijawab. Uh, apakah semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah takdir? Hmm. Itu aja pertanyaannya. Iya. Ini juga adalah sama berulang-ulang yaitu tadi takdir itu ada dua macam. Hmm. tidak ada takdir kauni dan ada takdir syar'i. Iya. Nah, tentu semuanya adalah kan termasuk dalam kategori takdir tadi itu. Iya. Jadi semua di dunia ini adalah takdir, qadar dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hmm. Baik, kemudian ini pertanyaan yang berikutnya mengenai uh, Abu Talib. Abu Talib uh, sebentar saat ini tadi merubah takdir udah Ustaz ya. ya kemudian bagaimana upaya untuk bangkit dari kefuturan? Ya. Futur itu artinya adalah lentur, adalah memble, adalah uh, jemu, adalah bosan. Mm -hmm. Dia don, dia adalah uh, mestinya dia uh, menukik naik ke atas lalu eh, dia menjadi mengendur, mengendur, mengendur, hmm. dan akhirnya bisa jadi menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang putus asa, dan Itu adalah futur. Yeah. Bagaimana kiatnya agar kita tidak futur? Nah, tentu uh, futur secara umum dan futur secara khusus. Hmm. Kalau futur secara umum adalah tentu menghadapi kehidupan ini, bahwa dia mungkin tidak bergairah apapun di dunia ini, maka orang itu uh, kalau kasarnya maka gampangnya kita katakan bahwa sebaiknya mati kan gitu karena tidak punya harapan sekali kata Abu Bakar Siddiq bahwa orang yang takut mati mestinya mati saja hmm. nah oleh karena itu maka e, kalau kita lihat bahwa orang yang futur itu katakan saja futur yang tertentu maka kita harus e, obati kiat melangkah kiat mengobati futur itu adalah satu antara lain adalah bahwa kita harus kembali lagi. Saya katakan selalu ilmu ini menjadi jadi resep paling mujarab dalam berbagai penyakit ya. Harus berilmu bahwa dunia ini adalah tempat berjuang. Dunia ini adalah tempat menanam. Dunia ini adalah tempat berkiprah. Dan kalau orang itu paham, maka dia akan bangkit. Kalau dia tidak paham bahwa dunia ini adalah tempat keluh kesah, dunia tempat berusaha, tempat berjuang, nanti istirahat itu di kuburan. Hmm. Karena kita tahu bahwa dunia ini terminal, bukan bukan terminal terakhir, tapi dia ada terminal ketiga. Iya. Ya. Oleh karena itu orang yang tahu dan mengetahui dan berilmu bahwa hidup di dunia adalah tidak abadi, hanya sekedar maksimal 60 tahun pada umumnya dan dia harus efektif, maka setelah itu akan ada hisab, akan ada neraka dan surga, maka orang yang mengetahui tentang perkara ini tidak akan futur. Karena futur merupakan kerugian bagi dia. Mm -hmm. Dia buang waktu. Kemudian yang kedua, adalah futur bisa diobati dengan cara adalah berkonsultasi kepada e, orang yang bisa mengatasi masalah yang sedang dialami. Futurnya masalah apa dan karena apa? Datang pada orang yang barangkali dianggap e, apa namanya bisa memecahkan masalah ini, lalu kemukakan permasalahannya, katakan saja curhat, lalu konsultasi, lalu mencari masalah dan solusi terbaik daripada permasalahannya. Jangan Eh, dibungkam dan jangan disimpan dikunci dalam dirinya sendiri karena tidak akan memberikan solusi. Dia buka dan hendaknya konsultasikan pada orang yang ahli sehingga akan memberikan masukan-masukan, kiat-kiat konkret, Anda harus begini, Anda harus begini dan patuhi dan seterusnya. Berikutnya adalah agar kita juga adalah tidak futur, maka hendaknya kita selalu e, eh, berpikir dan beramal yang produktif. Jangan sampai bahwa amalan kita itu adalah membuat kita menjadi bosan, membuat kita menjadi kosong waktu, menjadi kita menjadi e, menganggur karena menganggur, e, kemudian pikiran kosong, tidak punya kegiatan, itu adalah akan menimbulkan berbagai ekses dan itu adalah juga bagian daripada yang harus ditepis dari kita agar kita tidak terjadi futur. Tentu jangan lupa termasuk dalamnya adalah membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya adalah dalam doa kata Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al ajz daripada lemah, wal kasal, daripada malas. Dan itu adalah doa yang juga harus dipanjatkan kepada Allah agar futur kita menjadi hilang. Demikian. Baik, kemudian tadi pertanyaan dari Pak Aji sudah ya, Ustaz ya? Yang sifat seseorang ini. Ya. Udah ya. Baik, kita uh, ke SMS satu lagi nih Ustaz, mungkin karena waktu kita sangat terbatas. E, di 107 e, eh, sebentar ya Ustaz, karena banyak rekan data yang tadi menanyakan tentang e, paman Nabi ini. Hmm. Apakah benar jika saya memandang orang lain mempunyai banyak kelebihan, sedangkan saya berkaca diri sendiri yang ada hanya kekurangan aja? Ini bagaimana mempunyai uh, menghilangkan sifat seperti ini, iya. Ustaz? Yeah. Uh, Pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu adalah sesuatu yang bisa menjadikan orang itu hidup dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Ada orang misalnya yang kurang akalnya, tapi Allah beri misalnya dari ototnya misalnya. Ada orang yang diberikan misalnya dari sisi apanya lebih tapi di sisi yang lain adalah eh, kurang. Semua manusia adalah mesti mempunyai seperti itu. Adapun misalnya memberikan mempunyai pandangan bahwa dia banyak kekurangannya, justru adalah saya berikan sampaikan pada Anda yang bertanya bahwa ketika kita mempunyai kesimpulan bahwa kita adalah kurang, hmm. maka kita harus sadari kekurangan itu untuk ditambah, bukan untuk kemudian tambah anjlok. Gitu. Kalau tambah yeah. anjlok maka tambah dia jadi putus asa, dia minder. Tetapi justru kelemahan kita itu harus ditambah. Misalnya begini, kalau orang kuat itu adalah membawa itu cukup dengan misalnya membawa itu adalah satu galon misalnya isi 15 liter, maka kita adalah tetap bawa satu galon, tetapi bila perlu diangsur. Gitu. Hmm. Artinya adalah tidak ada bahwa kita hendaknya kemudian melihat lemah lalu sudah berhenti tidak beramal. Itu tidak boleh. Di dalam Islam sangat menganjurkan, sangat membangkitkan seseorang untuk produktif dan tidak boleh mempunyai sikap yang lemah. Coba dan coba dan coba sehingga dia itu adalah akan menjadi tahu bahkan mungkin saja lemahnya dia itu karena dia tidak dilatih. Hmm. Mungkin bisa jadi lemahnya dia itu adalah karena tidak pernah dibimbing. Nah, oleh karena itu adalah bagaimana cara menghilangkan seperti itu atau mengurangi seperti itu satu adalah justru bangkitkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir berbeda-beda untuk kemudian satu sama lain saling memberi manfaat. Siapa yang pandai, maka dia harus mengajari yang bodoh. Siapa yang bodoh berarti dia harus belajar lebih rajin, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ada tumbuhkan kemauan untuk berubah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Kalau saja diketahui dan disadari ada lemah, lalu dia diam saja tidak merubah diri, maka terus menerus akan dalam keadaan lemah. Hmm. Tapi ketika dia menyadari bahwa dia lemah, lalu mencari kiat bagaimana agar berubah dari lemah itu sedikit, sedikit, sedikit, maka itu insya Allah Ta'ala akan berubah. Tentu setelah menyadari bahwa semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam, apabila ada orang yang bernasib kurang beruntung, tidak boleh dicela dan diolok-olok oleh orang yang mungkin dikatakan beruntung ya. karena semua itu adalah sudah merupakan bagian lemah dengan lemahnya dia masuk surga kuat dengan kuatnya dia masuk surga bukan untuk satu sama lain saling mencela dan mengolok-olok Iya baik Ustadz karena berhubung waktu kita sudah selesai ini hmm masih banyak sebenarnya SMS yang belum kita bahas. Mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan kembali pekan depan. Terima kasih Tat atas kehadirannya ya. dan juga uh, talim kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan dakta semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.